الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون تنتهى تسجل ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بمناكب ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به فقال تكلتك أمه وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم illa hafaidu alsinatihim wa rutilati wa qala hadithun hasanun sahih hadis yang lumayan panjang dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa Mu'adz sahabiyun jalil yang Rasulullah SAW menyatakan tentangnya bahwa Mu'ad yub'ats yaumil qiyamah ulama duratwa bahwa Mu'ad akan bangkitkan nanti pada hari kiamat di depan para ulama satu ratwa. Ini ulamanya para ulama, di depan para ulama satu ratwa. Dan juga Mu'ad yang dipilih oleh Rasulullah SAW untuk diletakkan di Mekah mengajari mereka agama. Dan juga diutus kiamat oleh Rasulullah SAW untuk mengajarkan agama di inilah keistimewaan beliau radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni an nar." Ya Rasulullah, beritakan padaku tentang amalan yang memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Maka Nabi menjawab, "Laqad sa'alta 'an 'azimin." Sungguh engkau bertanya tentang sesuatu yang besar. Wa innahu la yasirun 'ala man yasarahu Allah. Tetapi itu mudah bagi siapa yang Allah mudahkan baginya. Ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Pertama kau beribadah pada Allah, jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah dan menegakkan um, salat. Wa tu'ti zakat dan engkau atau tu'ti zakat, engkau mengeluarkan zakat. Wa tasum Ramadan dan engkau berpuasa di bulan Ramadan wa tahujjul bait dan engkau haji ke Baitullahil Haram. Ini amal yang yudkhilul 'abd ila al-jannah wa yuba'id 'anil nar. Memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Jawabannya ternyata rukun-rukun Islam yaitu beribadah pada Allah, bertauhid, kemudian salat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan dan haji bagi yang ragu tentunya. Kemudian beliau berkata, Ala adulluka ala abwabil khair. Maukah aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan. Itulah Rasulullah SAW memiliki adab yang sangat tinggi dan memiliki perangai akhlak yang luhur. Orang minta satu, dikasih dua. Artinya, dia nanya tentang perkara yang amalan yang yudhulun dari jannah. Dijawab rukun Islam. Tetapi Rasulullah SAW ingin menyampaikan sesuatu yang lain. Yaitu yang menunjukkan pintu-pintu kebaikan. Ternyata sangat luas. Al-Sawmu junnah. Puasa itu akan menjadi tameng buat ini. sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nah. Sadaqah akan memadamkan atau menghapuskan kesalahan-kesalahan seperti air memadamkan api. Tentunya sekarang diajarkan puasa-puasa sunnah, sadaqah-sadaqah sunnah, kalau tadi yang wajib-wajibnya saja. Intinya itu. Puasa Ramadan, zakat yang wajib, haji, salat. Ini cukup memasukkan surga, jauhkan dari neraka. Tetapi ingat, di sana ada pintu-pintu kebaikan. Puasa akan menjadi junnah, menjadi tameng buatmu, tameng dari berbagai macam kejelekan dan hawa nafsu. Sedekah akan memadamkan, menghapuskan dosa seperti air memadamkan api. Wa salatul rajul min jawfil lay dan juga salatnya seseorang di tengah malam. Kemudian Nabi membaca ayat Allah Subhanahu dalam surat As-Sajdah 15 sampai ke 17. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Jauh lambung-lambung mereka dari tempat tidur. Summa Kemudian Nabi menjawab lagi dengan ilmu yang berikutnya. Artinya meminta satu dikasih tiga berarti. Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa darwati sanami. Mau aku tunjukkan? Aku kabarkan kepadamu tentang pokoknya segala perkara. <coughs> Tiang-tiangnya, dan puncak tertingginya tentunya sahabat yang mulia Muaz bin Jabal tidak menolak dikasih ilmu maka beliau menjawab bala ya Rasulullah tentu ya Rasulullah aku ingin diberitahu maka Nabi menjawab Rasul Amri al-Islam pokok urusan ini adalah keislaman pokoknya keislaman kalau tidak Islam percuma mau apapun dia beramal baik gak ada nilainya didatangkan nanti yawal kiamah maka Allah jadikan habaan mansura debu yang berterbangan fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna kami tidak akan tegakkan untuk mereka timbangan ini gak dihitung enggak ditimbang maka raksu al-amr adalah Islam pokoknya adalah keislaman wa amuduhu salah sedangkan tiang-tiangnya tonggak-tonggaknya adalah salat Wadawatu sanabihil jihad dan puncak tertingginya adalah jihad. Sehingga ketika digambarkan sebagai sebuah bangunan, pondasinya itu adalah keislaman dengan rukun-rukun Islam tadi. Masih ada pondasi, insya Allah masih selamat. Artinya selamat tidak kekal dalam neraka. Mungkin dia ada tetapi tidak kekal dalam neraka. Itu mana selamat bagi orang yang masih punya keislaman. Kemudian tiang-tiangnya adalah salat, kemudian di atasnya ada atap tertingginya yaitu jihad yang melindungi agama ini dan melindungi kaum muslimin. Tumaqala. Kemudian Nabi berkata lagi, "Ala ukhbiruka bima la dzalika kulli." Masih diberi faedah lagi yang keempat oleh Rasulullah SAW. Kita satu dikasih Maukah aku beritahukan kepadamu bimana dzalika kullih, perkara yang bisa memegang semua itu. Wah, ini lebih menarik. Maka sahabat Mu'ad menjawab, "Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Kami ingin sesuatu yang merupakan malaku dzalika kullih, yang akan bisa memegang semua itu tadi yang sudah disebutkan." Nabi menunjuk lidahnya atau dikatakan asal dari bilisanih mengambil lisan beliau jaga untukmu mulut ini Allah kufa alaika hadha jaga mulut. Kutu ya Nabi Allah kata Mu'ad wahai Nabi Allah a inna la mu'akhaduna ala ma natakallamu bih ya Rasulullah apakah kita kita akan dihitung juga akan dihukum juga dengan apa yang kita ucapkan maka Nabi menyatakan takilat ke ummu, ibumu kehilangan kamu, karena ibumu kecewa dengan kamu. Wahayyakumun nas finnari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Sungguh kamu mengecewakan ibumu. Tidaklah seseorang tersungkur dalam api neraka dengan moncong-moncong mereka, Wujud, wajah-wajah, manakhir, apa yang ada di depan muka ini hidung atau lubang hidung. Dikatakan tidaklah manusia tersungkur dalam api neraka dengan wajah-wajah mereka. Atau beliau berkata tidaklah tersungkur dengan moncong-moncong mereka ke dalam neraka. Illa al alsinatihim. Kecuali karena hasil dari lidah-lidah mereka. Memang lidah tidak bertulang. Allah. Ya Wallahi hampir-hampir kita nggak ada yang bisa menghitung berapa kalimat yang kita ucapkan sejak pagi sampai sore. Apalagi sepanjang umur kita. Apa yang kita ucapkan bisakah dihisap? Begitu mau tidur saya ngomong apa siang tadi? Ngobrolnya apa saja, bicaranya apa saja, mana yang baik, mana yang jelek, mana yang makruh, mana yang mubah, mana yang haram, hampir-hampir tidak bisa. Ada orang yang bisa. Tetapi hampir-hampir susah. Karena banyaknya kita berbicara. Barakallahu fikum. Ternyata itu dikatakan oleh Nabi malaku dalika kulli. Au bimalaki dalika kulli. Engkau bisa memegang semua tadi kalau engkau menjaga lisan. Kalau tidak menjaga lisan, kamu nggak akan bisa memegang yang tadi semuanya. Akan hilang. Berguguran kamu sudah beramal ini, beramal ini, beramal Tadi pintu-pintu kebaikan sudah disebutkan, salat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah. Dikerjakan Masya Allah. Tetapi mulut nggak ada remnya. Maka berguguran. Sampai ketika menghadap Allah tidak kepegang. Amalan-amalan soleh tadi tidak terpegang. Maukah aku tunjukkan bagaimana aku menjaga dan memegang semua itu tadi? Kufa alaika Jaga olehmu lisan ini beberapa sahabat di hadapan Rasulullah ketika ada seorang atau ada putusan dengan seorang kemudian mereka berkata kamu cari siapa juru bicaramu putusan ini ada berapa orang kata sahabat yang lain kamu saja jadi juru bicara jangan bilang jangan yang ini kamu lebih anu lebih ini lebih terjadi suara yang keras di hadapan Rasulullah keras toh ucapannya baik turun ayat Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtil nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun jangan keraskan suaramu di atas suara nabi dan jangan jaharkan suaramu seperti antara kamu dengan orang lain habis antara kalian dengan kalian Dibedakan ucapan Rasulullah dan jangan keraskan suara kalian. Dikhawatirkan akan gugur amalan-amalan kalian dan kalian tidak merasa. Antah boto a'malukum wa antum la tash'urun. Itu sahabat yang tadi berbicara keras menangis. Hilang dari pandangan kaum muslimin. Kata Rasulullah SAW, Aina pulang. Gak tahu ya Rasulullah. Cari. Bicara. sudah menangis. Menangis, menangis, menangis. Ditanya, mengapa engkau menangis? Demi Allah, yang paling keras suaranya waktu itu adalah aku. Dan aku khawatir amalan-amalanku akan gugur dengan itu. Kembali pada Rasulullah, ya Rasulullah. Ulan masih menangis dan dia begini begini Sampaikan padanya. Dia min ahli jannah. So, dia termasuk ahli surga. Ikhwan ibn azakumullah. syahid yang menjadi dalil dari pokoknya kita adalah kalimat tadi antah bapa a'malukum wa antum la tash'urun. Gugur amalan-amalanmu dalam keadaan tidak merasa. Anda menuduh apa itu? Untuk ini bisa. Belum bicara jelek, belum bicara riba, belum hasad, dengki, belum cerita segala macam fitnah, belum. Hanya suaranya keras dari suara Nabi. Tahbata amalukum, gugur amalan kalian. Maka malaku dalika kulle kuffa alaika hadha. Ini secara ringkasnya dari hadis yang ke-29. Kita lihat syarahnya dari Ibnu Rajab rahimahullah. Hadal hadis kharajahu al-Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah min riwayat Ma'mar. An Asim ibn Abi Najud. An Abi Wa'il an Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Wa qala Tirmidzi hasanun sahih. Ini kata Tirmidzi hasanun sahih. وفيما قاله رحمه الله نظر من وجهين dan pada apa yang diucapkannya ada waham dari dua sisi. Maksudnya diucapkan oleh Tirmidzi dikatakan hasanun sahih. Dikatakan bihi nawar. Ada pembahasan. Ini perlu dibahas lagi. Min wajhai dari dua sisi. Ahaduhuma annahu lam yasbut sima'u Abi Wa'il min Mu'ad. Pertama, tidak sabit mendengarnya Abu Wa'il dari Mu'ad. Wa in kana qad adrakahu bisinni, walaupun secara umur ketemu. Wa kana Mu'ad bisyam, tetapi Mu'ad di Syam. Wa Abu Wa'il di Kufah. Wa ma zalal a'immatu ka Ahmad wa ghairihi yastadilluna an intifa'i Kebanyakan imam-imam seperti Imam Ahmad dan lainnya mereka berdalil kalau tempatnya berbeda dan tidak ada imkanul luqi maka mereka tidak menganggap bahwa beliau mendengar dari beliau dianggap tidak ada sima intifa sima bimithli hadha ini Ibnu Haji. Ini umur lahir, ini umur wafat. Ini umur lahir, ini umur wafat. Kalau di sini nggak ketemu berarti. Wafat ini baru lahir. Tapi kalau begini ketemu. Jadi meninggalnya dia setelah ini lahir. Ketemu pun bisa ketemunya sedikit sekali. Artinya ini baru lahir, belum bisa bicara, ini sudah meninggal. Jelas tidak simak kan? Tapi kalau ada kemungkinan dia sudah balik, paling tidak, paling sedikit sudah memayit dalam keadaan ini masih hidup. Baik. Ternyata ini baru satu kemungkinan. Iya, memang secara sil, secara umur mungkin mendengar seperti ini tadi. Secara umur mungkin mendengar. Tapi, tapi secara imkanul luqi kemungkinan bertemu Inilah perbedaan Imam Bukhari dan yang lainnya. Imam Bukhari mensyaratkan harus ada kemungkinan ketemu. Kalau yang satu diriwayatkan dia di Kufah dan tidak ada riwayat dia ke Syam, bagaimana bisa mendengar? Kalau satu kota selesai, satu negeri selesai, atau pernah ke negeri tersebut selesai juga, karena ada inkan luki kemungkinan bertemu. Tetapi kalau tidak ada, maka ini yang dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah dari kritikan pertama, yaitu sebagian ulama menganggap tidak bisa dikatakan mendengar kalau tidak ada kemungkinan bertemu karena tempat yang berbeda dan tidak diriwayatkan ada safar. Waqad qala Abu Hatim Ar-Razi fi sima' Wa'il min Abi Darda. Diriwayatkan oleh Abu Hatim atau dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi tentang mendengarnya Buail dari Abi Darda. Dijawab, eh, dikatakan qad adrakahu dia telah bertemu dengannya. Wa kana bil Kufah wa Abu Darda bil Syam. Bahwasanya dia di Kufah dan dia di Abu Darda di Syam. Yani annahu lam yasih lahu istima'. Kata beliau, kata Abu Hatim, iya, memang adrakahu. Memang memungkinkan. adrakahu itu memungkinkan secara umum. Tetapi ternyata maknanya, tetapi yang ini di Kufah, yang ini di Syam. Bagaimana mungkin bisa mendengar? وقد حكى أبو زرعة الدمشقي عن قوم أنهم توقفوا في سماع بوائل من عمر sedangkan Abu Zur'ah Dimashqi meriwayatkan dari beberapa kaum bahwa mereka tawakuf abstain tidak berpendapat tentang mendengarnya Abu Wa'il dari Umar atau nafauhu abstain tidak menyebutkan mendengar ataupun tidak mendengar fatimawan Mu'ad ab'ad sedangkan mendengarnya dari Mu'ad lebih-lebih lagi Baik, والثاني كريتيكا كدوا أنه قد رواه حماد ابن سلمة عن عاصم ابن أبي النجود لتبذكم سنتنا dari حماد ابن سلمة dari عاصم ابن أبي النجود dari شهر ابن حوشب dari معاذ خرجه الإمام أحمد مختصرا وقال دار القطني وهو أشبه بالصواب dan ini kata dar القطني lebih dekat pada لأن الحديث معروف من رواية الشهر على اختلاف عليه فيه karena hadis ini ma'ruf terkenal dari riwayat syahr ternyata disebutkan dari Asim ibn bin Najub dari ibni Haushab dari syahr ibni Haushab bukan dari Abi Wa'il artinya ada jalan lain yang tadi dari Abi Wa'il dikritik walaupun secara umur memungkinkan mendengar tapi tidak ada imkan untuk bertemu Sedangkan yang kedua ada sanatnya yang disebutkan dari Hamad ibn Abi Salama, dari Asim ibn Abi Najud kemudian bukan dari Bewail, tetapi dari Syahr ibn Hawshab, dari Mu'ad. Kalau Syahr ibn Hawshab terbukti mendengar secara umur memungkinkan, secara tempat memungkinkan. Maka dikatakan Daruqutni huwa asbah bisawab. Ini yang lebih dekat dengan kebenaran. Qultu wa riwayatu syahr an Mu'ad mursalah. Tetapi saya katakan riwayat syahr an Mu'ad mursalah. Yakinan. Dia mursal secara yakin. Secara yakin. Limaza? Wa syahr mukhtalafun fi tawtiqihi wa tad'ifihi. Karena beliau diperselisihkan antara sahih atau dhaifnya apakah dia siqah atau tidak thiqah. Waqad kharrajahu al-Imam Ahmad min riwayat Syahr an Rahman ibn Ghun an Mu'ad wa kharrajahu al-Imam Ahmad. Sedangkan Imam Ahmad meriwayatkan dari Syahr tidak langsung dari Mu'ad. Tapi Syahr ibn Haushab an Rahman ibn Ghun dari Mu'ad. Baik. Demikian dikeluarkan oleh Imam Ahmad juga dari riwayat Urwah ابن النزال أو النزال ابن عروة وميمون ابن أبي شبيب كلاهما عن معاذ kedua-duanya dari Mu'ad ولم يسمع Urwah ولا ميمون tetapi <clears throat> Urwah dan Maimun keduanya tidak mendengar dari Mu'ad dan bisa jadi barakallahu fikum saat itu terkenal ucapan ini dari Mu'ad kata Mu'ad kata Mu'ad kata Mu'ad sehingga banyak yang beriwayat dari Mu'ad ternyata tidak langsung mendengarnya tapi dari orang lain yang tidak disebut. Walahu turuqun ukhra. Dan memiliki jalan-jalan lain dari Mu'ad. Kulluha da'ifah. Semuanya lemah. Wa qawlu akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni minan nar. Ucapannya, kabarkan kepadaku tentang amalan yang memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka. وتقدم شرح الحديث الثاني والعشرين من وجوه ثابتة من حديث أبي هريرة وأبي أيوب sudah lewat syarah hadis ini yang kedua uh, yang ke-22 maksud saya Tani wal dari riwayat yang sabit kata-katanya sama dengan ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan Abi Ayyub وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل هذه المسألة bahwa Nabi pernah ditanya tentang pertanyaan yang seperti ini. Wa ajaba binahwi ma ajaba bihi bi hadis Mu'ad dan dijawab dengan jawaban yang mirip dengan hadis Mu'ad. Wa bi riwayat al-Imam Ahmad bi hadis Mu'ad dan dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Mu'ad bahwa dia berkata, "Ya Rasulullah, inni uridu an as'alaka an kalimatin قد amradatni wa وأحزنتني wa رسول Ya Rasulullah, aku ingin tanya satu kalimat. Kalimat yang sudah membuat aku sakit. Kalimat yang sudah membuat aku jatuh. Jatuh sakit. Wa ahzanatni dan membuat aku sedih. Qala sal amma syitta. Tanyalah. Apa yang kau mau? Qala akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah la as'aluka ghairahu. kepadaku amalan yang masukkan aku ke dalam surga dan aku tidak tanya lagi selain itu pada siapapun. Hada yadullu ala syiddati ihtimami Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu bil amal salihah. Jadi menunjukkan betapa sangatnya beliau mementingkan ini Muadz bin Jabal mementingkan amalan yang saleh. Wa bihi dalilun ala anna al-a'mala sababun lidukhulil jannah bahwasanya amalan merupakan sebab masuk surga kama qala ta'ala wa tilkal jannah allati awrastumuha bima kuntum ta'malun tilkal jannatu allati uritumuha bima kuntum ta'malun itulah surga yang diwariskan karena kalian yang tuh, kalian diberi itulah surga yang kalian diberi dengannya karena apa yang kalian amalkan ini surga diberikan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beramal saleh sehingga bukan karena keturunan bukan karena darahnya mengalir padanya darah nabi bukan bukan karena itu semua bukan karena Quraisy, bukan karena Ahlul Bait, bukan karena Alawi, tapi karena amal. Sehingga para sahabat selalu bertanya, amalan apa yang bisa masukkan aku dalam surga? Amalan apa yang bisa masukkan aku dalam surga? Wa amma qawluhu. Adapun ucapannya, lan yudkhila ahadukum ahadun minkumul jannah bi'amalihi Bagaimana dengan hadis yang berkata tidak akan mungkin masuk surga dengan amal? Artinya tidak mungkin kalian masuk dalam surga seorang pun la yadkhulu ahadun minkumul jannah bi'amali. Tidak ada seorang pun dari kalian yang masuk surga karena amalannya. Bagaimana dengan ini? Kok bertentangan? Al-muradu wallahu alam yang dimaukan Allah alam anna al-amal bi nafsihi la yastahiqu bihi ahadul al-jannah. Kalau amal saja sendirian, binafsi, la yastahiqu bihi ahadunil jannah, enggak akan mungkin menyebabkan seseorang berhak mendapatkan surga. Laula Allah ja'alahu bi fadlihi wa rahmatihi sababan lidzalik. Kalau bukan karena Allah yang menjadikan amalan tersebut sebagai sebab. Kalau bukan karena Allah dengan fadilahnya dan rahmatnya menyebabkan dia dimasukkan ke dalam surga karena amalannya. Berarti bukan amalannya murni, tapi karena rahmat Allah. Diberikan kepada siapa rahmat Allah? Diberikan kepada mereka, mereka yang beramal saleh. Wal amalu nasuhu min rahmatillah. Bahkan amalan itu sendiri Kenapa dia bisa beramal saleh? Karena rahmat dari Allah Taala. Wa fadlihi ala abdi dan itu fadilah Allah yang Allah berikan pada hambanya. Sehingga ketika ada orang miskin yang protes kepada Nabi ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya merampas atau mengambil seluruh pahala. Kita nggak kebagian. Kenapa? Kalau sholat, mereka tuh juga sholat. Kalau kami berpuasa, mereka juga berpuasa. Kalau kami beramal, mereka juga beramal. Tetapi mereka bisa kok kami nggak bisa. Mereka bisa perang, ya kami nggak bisa. Karena perang waktu itu membawa sendiri-sendiri senjatanya, perlengkapannya, kudanya, semuanya gue sendiri. Yang nggak punya nggak bisa. Ila akhirih. Maka Nabi mengajarkan zikir 33 kali subhanallah, 33 kali. Kamu bisa bersedekah dengan ini. Maka dia bersedekah. Bisa mengalahkan mereka orang-orang kaya. Kecuali kalau mereka juga mengucapkannya. Ternyata orang kaya mendengar zikir tadi dan ikut membacanya. Maka kembali lagi ya Rasulullah Ternyata ahli juzur juga membaca apa yang kami baca. Apa jawaban Rasulullah SAW? Zalika fadlullahi yudhi man yasha. Ini yang akan saya maksud. Atau ini yang jadi syahid. Zalika fadlullah yudhi man yasha. Itu fadilah Allah. Oh, apa lagi? Artinya mereka bisa beramal seperti itu fadilah dari Allah Taala. Tidak bisa diproses. Barakallahu fiikum. Dalika fadlullah yu'ti man yasha. Berarti amalan-amalan tersebut juga dari fadilah Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang kaya enggak mampu untuk beramal saleh dengan sebanyak itu. Enggak mampu untuk menyibukkan dirinya dalam ibadah dan zikir. Mereka tersibukkan dengan dunianya. Itu keumuman. Illa man rahimah Rabbu. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Taala. Kemudian diberi fadilah. Maka Nabi menyatakan. Dalika fadlullah yu'ti man yasha. Wa amma qawluhu ila akhirih. Wa qawluhu laqad sa'alta an 'azimin. Adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam engkau bertanya tentang sesuatu yang besar. Qad sabaqa fi syarh al hadith al mushar ilaihi. Telah lewat dalam hadis yang sudah diisyaratkan kepadanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin sa'alahu an misli hadha bahwa Nabi pernah berkata kepada seseorang yang bertanya kepadanya dengan pertanyaan yang sama. Lain kunta aujaztan mas'alah laqad a'dhamta wa atwalta. Kalau saja engkau meringkas pertanyaanmu, sungguh telah besar apa yang kau minta dan panjang apa yang kau minta. وذلك لأن دخول الجنة النجاة من النار أمر عظيم جدا Artinya engkau telah bertanya tentang sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat panjang. Karena masuk surga dan selamat dari api neraka. Ini perkara inti dari masalah. Semua kita di dunia ini berlomba-lomba untuk masuk surga, untuk menghindari neraka. Kan gitu. Berarti pertanyaan, jawabannya dari Islam awal pertama sampai akhirnya Islam. Nah, itu jalan surga. Berarti tanya tentang itu adalah keseluruhan kan? Ini barakallahu fikum makna laqad sa'alta an 'azimin. Sebagaimana Nabi menjawab orang lain dengan kalimat a'dhamta wa atwalta. Pertanyaanmu sangat besar dan sangat panjang. وذلك لأن دخول الجنة والنجاة من النار أمر عظيم جدا karena masuk surga dan selamat dari api neraka adalah perkara besar. ولأجله أنزل الله الكتب karena itulah Allah turunkan kitab-kitab. Karena itulah Allah utus rasul-rasul Waqala Nabi SAW lirajulin. Juga Nabi pernah berkata pada seseorang. Kaifa taqulu idha sallait? Apa yang kau katakan ketika engkau salat? ini doa apa yang kamu minta? Qala as'alullah al-jannah wa a'udzu bihi minan nar. Aku minta surga dan berlindung dari api neraka. Maka dikatakan wala uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'ad. Sungguh aku tidak bisa menandingi dan danataka apa yang kau baca dana itu bukan bukan yang dibaca dana itu kalimat yang terus diulang-ulang yang kemudian di Indonesia dendangan ya, terdendang lah Dan dana itu yang ngomong lagi ngomong lagi ngomong lagi itu namanya dandana wala dandana Mu'ad tidak pula apa yang sering diucapkan oleh Mu'ad artinya tidak ada lagi yang lebih baik dari itu itu sudah paling tingginya minta surga lebih mudah dari Ya itu. kalau saya Yushiru ila kasrati du'ai wa ijtihadihima bil mas'alah. Menunjukkan ini ucapan Nabi tadi bahwa doa tadi sangat banyak dan kesungguh-sungguhan keduanya dalam meminta. Faqala Nabi SAW, haulaha nudandim. Kata Nabi, ya sekitar itu kami juga mengucapkan. Haulaha nudandim. Sekitar itu kami mengucapkan. Kalau tadi kita sebutkan wala ustinu dan dana zakat adalah ucapan orang yang tadi, berarti orang tadi yang berkata, aku hanya minta surga dan beli benda neraka. Aku nggak bisa mengucapkan apa yang kau ucapkan, yang sering kau ucapkan, atau yang diucapkan oleh Mu'adz, aku nggak bisa. Pokoknya aku minta surga dan dulu dari melindungi dari neraka. Kata Nabi, ya sekitar itu kami juga mintanya. Haulaha lu Din Sekitar itu pula kami mengulang-ulang doa kami. وفي رواية هل تصير tasiru ودندنة wa إلا أن illa الله Allah ونعوذ jannah من النار Tidaklah sampai saya menyebutkan dendangan nggak pas ya. Apa terjemahannya? Ya sudah ucapan saya nggak apa-apa. Padahal kurang pas. Tidaklah ucapanku dan ucapannya Mu'ad kecuali intinya adalah meminta surga dan berlindung dari neraka. Jadi orang tadi berkata, aku hanya minta surga, lindung dari neraka. Aku nggak bisa dikir dikir yang biasa dibaca olehmu ataupun yang biasa dibaca oleh Muad. Kami nggak mampu. Muad disebut lagi. Menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Beliau dikenal alim faqih. Menjadi contoh. Kami tidak bisa apa yang dibaca oleh Musa, apa dibaca oleh Muad. Ya, seperti orang-orang awam sekarang misalnya yang tidak bisa doa-doa yang diajarkan di pondok-pondok, maka dia akan berkata, saya nggak bisa zikir yang biasa kalian ucapkan itu tadi. Saya hanya minta surga, tapi dulu nggak pernah ada. Ya itu, kata Nabi, haulaha, nudaddin. Sekitar itu kami juga ya tanya. Barakallahu fikum. Berarti pertanyaan tadi azim. Wa qawluhu wa innahu la yasirun ala man yasarahu Allah. Isyaratun ila anna taufiq. Kullahu biyadillah. Ini menunjukkan isyarat bahwa taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di, di tangan Allah Azza wa Jalla. Faman yassara Allah alaihi al-huda ihtada. Wa man lam yassirhu alaihi lam yatayassar lahu dhalik. Siapa yang dimudahkan oleh Allah kepada petunjuk, maka dia terbimbing dengan petunjuk. Siapa yang tidak dimudahkan oleh Allah, maka dia tidak akan mampu untuk mengikuti petunjuk. Semuanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah taala, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, fasanuyassiruhu lil yusra." وأما من وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى Adapun siapa yang memberi dan bertakwa dan membenarkan al-husna, maka Allah akan mudahkan dia ke dalam kemudahan. Adapun siapa yang bakhil dan merasa cukup dan mendustakan al-husna, maka kami akan mudahkan dia ke dalam kesusahan. Fasanu yasiruhu Kami akan mudahkan dia kepada kesulitan. Ini barakallahu fikum berarti semuanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, "I'malu fa kullun muyassar lima khuliqa lah." Dalam hadis disebutkan, "I'malu," beramallah masing-masing diberi kemudahan kepada amalan yang sudah ditakdirkan. Lima khuliqalah, apa yang sudah diciptakan. Imma ahli sa'adah fayyas yusassiruna li'amali ahli sa'adah. Adapun golongan yang memang sudah takdirkan bahagia, maka di li'amali ahli sa'adah. Akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahli surga. Wa amma ahli syaqawa, adapun golongan yang akan sengsara, fayuyassiruna li'amali ahli syaqawa, maka dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan golongan ahli neraka atau ahli asyaqawah, golongan yang akan sengsara. ثم كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم kemudian Nabi membacakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ayat ini tadi وأما من فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وأخبر الله ويقول بدعائه وكان النبي الله عليه وسلم berkata dalam doanya wahdini wa yassiril huda ilayya wahdini ويسر الهدى لي وأخبر الله عن نبيه موسى عليه السلام أنه قال في دعائه dikabarkan oleh Allah tentang Nabi Nabi Musa alaihi salam bahwa beliau pun berkata dalam doanya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri Ya Allah lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah segala urusanku dengan iman bahwa Allah yang memudahkan. Wa kana Ibnu Umar yad'u. Ibnu Umar juga berdoa, Allahumma yassirni lil yusra wa jannibni al usra. Kata Ibnu Umar, ya Allah mudahkanlah aku pada kemudahan dan jauhkanlah aku dari kesusahan. وقد سبق في شرح الحديث المشار إليه توجيه توجيه وترتيب al jannah. dan sudah dibahas dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi arahan dan susunan amalan-amalan yang akan masukkan seseorang ke dalam jannah. Hadis ke-22. Masalah kita buka. pertama itu pertama 280 itu itu 287 الكتاب طيب طيب نكتفي بهذا القدر هذا الشكر إذا لم تخرجي حديث صحيح لا بد من هذا hadis sahih dituruki dengan banyaknya jalan yang naik kepada sahih. Hadis sahihun dituruki oleh Ahmad. Berkiri Kalau satu persatunya, tapi masing ada kelemahan. Tapi kumpulkan secara keseluruhan, saling mendukung bahwa benar-benar diucapkan oleh Mu'ad. Allah Ta'ala Alam. Bisa jalan-jalan jalan-jalannya semua ada ada aja masalah ini masalahnya ini masalahnya ini masalahnya ini masalahnya ini tapi dari semua menunjukkan kalau memang ada ucapan muat itu jadi semua orang berkata seperti itu. Tanpa